terkhusus di saat ini kembali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat yang teramat besar nikmat penghambaan di waktu subuh waktu yang sangat mulia dalam Islam waktu yang sangat hebat dalam Islam dalam mempercepat, mempermudah jalan-jalan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam sholat subuh imam kita mengingatkan kepada kita peristiwa yang disebutkan pula dalam kitab-kitab sebelumnya. Bahkan kitab Taurat dan Injil yang sudah berubah itu yang sekarang ini masih menyebutkan peristiwa ini. peristiwa penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan bagaimana iblis laknatullah alaihi membangkang menentang dalam ayat yang dibaca oleh imam kita kita diingatkan akan dua hal utama. Yang pertama, sebab kenapa iblis membangkang, menentang, tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati Nabi Adam yang telah dibuktikan dalam pertemuan itu bahwa beliau alaihi salatu wassalam mulia dan sangat mulia karena ilmunya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan tekad dan sekaligus pernyataan iblis setelah pembangkangannya. Apa yang terjadi pada iblis setelah terjatuh ke dalam kesalahan besar ini diungkap dengan sangat indah dalam ayat-ayat Quran di antaranya apa yang dibaca oleh imam kita tadi. Lihat hal yang pertama, apa yang menyebabkan iblis tidak mau tunduk kepada Allah. Padahal dari sisi pengetahuan, dia yang paling tahu akan kekuasaannya Allah. Kita tidak pernah tahu yang di atas sana. Tapi Iblis sudah pernah hidup di sana bersama para malaikat. Bahkan Iblis sudah ada sebelum Nabi Adam tercipta. Ilmu dia akan kebesaran Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah. Betul-betul mengalahkan kita. Tapi kenapa tidak mau tunduk? Sebabnya adalah menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Takabbur. yang menyatu dengan hasad. Tidak sedang orang yang dianggap ini rendah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang sangat mematikan bagi semua yang memiliki sifat ini disebabkan oleh ilmu yang salah, paham yang salah dari iblis na'natullah alaihi. Apa pahamnya? Apa kekeliruannya? Dia menganggap Nabi Adam dicipta, Nabi Adam dicipta dari tanah. Min salsal, min hama'in masnun, yang dalam paham iblis itu sesuatu yang rendah. Sementara dia dicipta dari api. Api lebih mulia daripada tanah. Ini pahamnya. Dari paham ini muncul sikap saya lebih baik daripada dia. Saya lebih mulia daripada dia. Muncul ketakaburan. Tidak pantas saya tunduk kepadanya. Muncul penentangan terhadap perintah Allah. Hasad. Lihat ikhwah. Bagaimana ketika ilmu seseorang telah salah dan keliru pasti akan melahirkan keyakinan dan tindakan yang salah. Dan ini terjadi terus menerus. Kapan ilmu seseorang telah salah dan dia dasari keyakinannya dengan kesalahan itu, amalannya dengan kesalahan itu, maka akan terus terseret ke dalam kesalahan. Karena itulah cara yang paling praktis merubah sikap, merubah keyakinan merubah amalan, merubah kebiasaan adalah rubah cara pandang kita. Kalau tidak, maka kita akan dipermainkan oleh cara pandang itu. Pernah terjadi percobaan. Di sebuah kolam dimasukkan seekor ikan kecil Kemudian dimasukkan pula ikan hiu. Ikan kecil ini makanan lezatnya bagi ikan hiu. Tetapi kolam ini diberi perantara. Kaca yang sangat tebal yang sekilas pandang kita akan menganggap tidak ada kaca di situ. Begitu ikan hiu diturunkan dalam keadaan lapar tanpa menunggu waktu dia langsung menerkam ikan kecil itu. Tetapi apa yang dialami dia membentur dinding yang sangat kuat yang membuat eh mulutnya kesakitan. Tapi sifat buasnya tidak berubah. Begitu ikan itu mendekat lagi, tepat sasaran, dia terkam lagi. Kembali dia menghandam dinding kaca itu. Yang dialami hanyalah kesakitan-kesakitan. Sifat bosnya yang memang telah terbentuk di alam memaksa dia untuk menerkam lagi. Tetapi yang dialami adalah kesakitan dan kesakitan. Akhirnya ikan hiu ini hanya berjalan saja. Tidak mau lagi menerka. Setelah keadaan berubah, kaca pembatas ini diangkat. Apa yang terjadi? Ikan hiu walaupun sudah bersentuhan dengan si ikan kecil tetap tidak berani memansanya persepsinya telah dirubah. Cara berpikirnya telah dirubah. Binatang bisa dirubah ketika cara berpikir dirubah. Apalagi manusia yang memang dicipta dalam sebaik-baik bentuk. Rubah diri kita menjadi yang terbaik, bahkan lebih baik. Dengan cara merubah cara berpikir kita. Dan disinilah kita betul-betul harus berhati-hati. Kapan cara berpikir kita keluar dari petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang sejalan dengan fitrah maka akan rusak keyakinan, pandangan, langkah-langkah kita. sangat luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pedoman hidup ternyata ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbik kita disuruh membaca disuruh membaca yang merupakan perintah jalur ilmu memanfaatkan pandangan, pendengaran dan kekuatan hati kita. Eh, untuk membentuk pikiran, pandangan, ilmu, keyakinan. Ketika itu sejalan di atas Quran dan Sunnah, maka di sanalah kita akan merasakan indahnya Islam, mudahnya Islam, hebatnya Islam. Tetapi hal yang kedua yang Allah ingatkan. Syaitan telah bersumpah di hadapan Allah untuk terus-menerus menggoda kita. Mencelakakan kita. Untuk memperindah-indah jalan-jalan kesesatan. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sumpahnya dia. Fabi'izzatik. Demi keperkasaanmu ya Allah. Demi kehebatanmu ya Allah. Dan iblis memang betul-betul tahu akan kehebatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia sumpah untuk mencelakakan kita, menjerumuskan kita. Kecuali kata iblis, ibadaka minkumul mukhlasin. Hamba-hambamu di antara mereka yang diberi keikhlasan. Ini memberi ilmu kepada kita bahwa sifat iblis yang ketika bersalah yang kesalahannya didasari oleh hasad dan ketakaburan yang sumbernya adalah karena kesalahan persepsi, persepsi, kesalahan ilmu, cara pandang. Ternyata mengakibatkan lahirnya kesalahan selanjutnya. Dan ini sangat berbeda dengan makhluk yang Allah cipta dari tanah. Nabi Adam persis seperti sifat tanah yang walaupun bergoncang dan bergoncang tetap mereka merendah. Tetap tanah itu rendah di bawah Beda sifatnya api. Begitu menyala dan ada bahan bakarnya maka dia akan semakin semakin menyala. Iblis ketika bersalah justru mempersiapkan diri untuk menjerumuskan diri ke dalam kesalahan selanjutnya, menentang dan membangkang. Tapi Nabi Adam ketika bersalah beliau langsung menempuh jalan taubat, mengakui kesalahannya. Beliau menyatakan di hadapan Allah, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka kami betul-betul akan terjatuh. Inilah sifat Bapak kita. Inilah sifat Iblis. Terserah kita mau memilih yang mana. Memilih sifat musuh kita atau memilih sifat Bapak kita yang merupakan tabiat kita. Terjatuhnya seseorang dalam kesalahan adalah perkara yang tidak mungkin dia bisa lepas darinya. Nabi Adam telah terjatuh ke dalam kesalahan. Cucu-cucunya, turunannya pun tidak akan mungkin lepas dari kesalahan. Tetapi ingat, sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat, yang menempuh jalan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menegaskan ilmu ini. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Karena itulah setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, setiap kaum muslimin, setiap umat Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba yang senantiasa mengoreksi dirinya, memperbaiki pahamnya, memperbaiki amalannya, meluruskan jalan-jalan dakwahnya, memperbaiki langkah-langkah dalam kehidupannya. Mereka tidak pernah menganggap dirinya telah berada di atas kebenaran mutlak tanpa kesalahan. Mereka terus berpikir untuk melihat cacat dan kesalahannya. Bahkan hidup mereka adalah hidup untuk mengejar ma'rifatun nafs yang terdalam yaitu mengejar ilmu mengenal diri yang terdalam ilmu mengenal diri yang terdalam pasti akan melahirkan kemampuan melihat cacat demi cacat kita kekurangan demi kekurangan kita ilmu inilah yang akan mengantar hamba untuk semakin memperdalam dan memperhebat ilmunya untuk semakin memperdalam dan memperhebat keyakinannya untuk semakin memperdalam dan memperhebat amalan-amalannya. Bahkan ilmu ini juga adalah rahasia kesuksesan dalam berusaha, berbisnis. Tidak akan pernah ada orang sukses, hebat usahanya, kalau cara berpikirnya begitu-begitu saja. Tidak pernah mengetahui cacat dan kekurangannya. Iya, kesalahan dan kekeliruan yang dia telah terjatuh di dalamnya semakin hamba pebisnis dalam usaha apapun mampu melihat iya kekeliruannya, kesalahannya, maka dia akan semakin mampu menutupi kesalahan itu yang akan berakibat keuntungan yang lebih besar yang diharapkan berkah semakin luas dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam yang di dalamnya Nabi alaihi salatu wassalam memberi metode yang sangat praktis, hebat, luar biasa yang dengannya hamba akan merasakan mudahnya itu beragama. Yang dengannya hamba akan selamat dari jalan-jalan upaya-upaya syaitan untuk menjerumuskan dia. Terkhusus upaya syaitan menjerumuskan hamba ke dalam jalan kesesatan yang bernama al-ghulu lewat batas dalam beragama, mempersulit-sulit diri dalam beragama. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna dina yusr wa la yushaa wa la yushadda ad-din illa ghalabah." فقاربوا فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجه Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh agama itu seluruhnya adalah kemudahan. Percaya? Harus percaya. Sebab Nabi yang sudah bilang, haditnya sahih. Sungguh agama seluruhnya yusrun, kemudahan. Di kalimat kedua, Nabi menegaskan, "Wala dinu illa ghalaba." Dan tidaklah agama ini dipersulit, dilawan, dikerasi, kecuali pasti agama akan mengalahkan orang yang berusaha melawannya itu. Setelah itu Nabi memberi petunjuk untuk bisa merasakan kemudahan Islam dan selamat selamat dari jalan mempersulit-sulit diri keras dalam beragama. Faqah fasaddidu kata Nabi. Karena itulah berusahalah untuk tepat di atas agama. Tepat. Terus menyusul perintah Waqaribu. Dekati. Kalau memang tidak bisa sempurna. Dekati kesempurnaan itu. Dan terus mengarah itu. Wa abashiru. Dan berbahagialah. Sambutlah kebahagiaan itu. Kalau memang sudah berada di atas dua jalan. Setelah itu, Nabi memberi ilmu yang sangat besar yang kita tidak akan pernah dapatkan ilmu ini kecuali hanya melalui satu jalur, jalur wahyu. Wasta'inu, minta tolonglah kata Nabi. Jadi mau mendapatkan agama yang betul-betul tepat atau minimal bisa mendekatinya yang dengannya kita akan merasakan kebahagiaan, maka mintalah bantuan kata Nabi. Mintalah pertolongan. Dengan apa? Bil gudwah. Dengan perjalanan di awal siang. Masuk waktu subuh. Warauha. Dan dengan perjalanan di waktu sore masuk waktu asar ini akhir siang wa syai'in minad duljah dan dengan perjalanan sedikit dari waktu duljah duljah adalah waktu di akhir malam waktu sahur ambil sedikit waktu juga di situ dalam sebuah lafaz Nabi bersabda, "Al-qasd al-qasd tablughu." Pertanyaan, pertanyaan, penuh maksud, maka pasti kalian akan sampai. Kalimat terakhir mempunyai dua cara pandang. Yang pertama, sesuai dengan lafaz aslinya. Nabi menjelaskan tentang rahasia perjalanan yang cepat sampai, tidak memakan waktu yang banyak dan tenaga yang sedikit. Caranya adalah memaksimalkan tenaga dan waktu dalam perjalanan pada tiga waktu. Di awal, siang, masuk waktu subuh. Ini waktu perjalanan paling hebat. Kalau kita mau ke Makassar, eh, habis sholat subuh, sudah siap. Habis sholat subuh langsung berangkat. Maka kita akan memakai waktu paling singkat, tenaga paling praktis, dan paling cepat tiba. Ditambah lagi penghalang-penghalang yang paling kurang. Ini baru memanfaatkan satu waktu. Kalau perjalanannya sampai berbulan-bulan, eh, manfaatkan waktu sore pula. Apalagi kalau disempurnakan dengan memanfaatkan waktu sesaat. Iya, sedikit waktu sebelum masuk waktu subuh. Maka kita akan menempuh perjalanan dengan cara yang paling singkat, praktis, tenaga yang paling sedikit, beban yang paling rendah, tetapi paling cepat tiba di tujuan. Ini makna lafat hadis ini. Para ulama menjelaskan bahwa Nabi ingin memahamkan kita bahwa kehebatan dalam beragama, mudahnya dalam beragama, dan selamatnya kita dari mempersulit-sulit dalam beragama adalah dengan cara beragama dengan memanfaatkan waktu kita yang paling luang. Itu cara beragama yang paling hebat. Sebab kita tidak bisa memungkiri. Dalam beragama ada waktu-waktu semangat. Ada waktu-waktu melemah. Waktu-waktu semangat betul-betul memanfaatkan sebelum datang waktu-waktu melemah. Kapan waktu semangat kita? Waktu kesempatan kita. Kita betul-betul manfaatkan sampai mampu membentuk kebiasaan maka waktu-waktu lemah kita akan tetap stabil. Sebab selemah-lemah kita, kita telah berhasil membentuk kebiasaan. Amalan yang merupakan kebiasaan, walaupun orang lemah, pasti tetap terlaksana. Sebab sudah terbiasa. Dan ini cara beragama yang paling hebat. Yang dengannya kita akan merasakan mudahnya itu beragama. Cara pandang yang kedua terhadap penggambaran tiga waktu ini, para ulama memahami dan memberi ilmu kepada kita bahwa hebatnya beragama, mudahnya beragama, dahsyatnya beragama adalah dengan memperhebat penghambaan di tiga waktu ini. Siapa yang mampu memperhebat ibadahnya, penghambaannya, ilmunya, keyakinannya di tiga waktu ini, maka waktu-waktu yang lainnya mampu dia pegang. Dan ini rahasia tiga waktu ini. Waktu subuh, awal siang. Waktu asar, akhir siang. Dan waktu sholat witir. Waktu sahur, waktu sepertiga malam terakhir. Tiga waktu ini adalah waktu yang terdahsyat dari 24 jam ini. Orang kafir sebahagian dari waktu ini telah membuka mata mereka. Waktu subuh. Sebagian orang kafir betul-betul tercengang melihat kedahsyatan kehebatan waktu subuh. Karena itu hanya mereka eh karena itu mulai mulai ramai. Ada ibadah subuh juga mereka. Tetapi yang lebih ramai adalah kegiatan bisnis dan belajar mengajar di waktu subuh. Mereka yang berbisnis, eh, betul-betul mengawali usahanya di situ. Mereka yang berada dalam lingkup pendidikan menetapkan jam kuliah di waktu subuh. Sehingga mereka mampu melihat hebatnya waktu itu. Kaum muslimin sebelum orang kafir menemukan dan merasakan hebatnya waktu itu, mereka justru telah hidup dan berada dalam kehebatan di waktu itu mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat subuh. Salat yang terdahsyat sangat luar biasa dari lima waktu ini. Waktu subuh merupakan satu dari waktu yang banyak Allah gunakan dalam sumpah dalam Al-Quran. Di antaranya, tegas Allah menyebutkan namanya, Wal Fajr, demi waktu Fajar Walaili idha Dan demi waktu malam ketika malam semakin bergeser. Diganti dengan siang. Itu awal masuknya waktu fajar. Banyak sumpah yang mengarah ke situ. Supaya kita betul-betul memahami. Waktu asar. Waktu yang sangat hebat. Dan Masya Allah jamaah. Coba lihat. Di dua waktu yang terdahsyat ini Allah telah mewajibkan kepada kita dua solat, dua kewajiban yang terhebat, solat subuh dan solat asar. Kata Nabi, Man sallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang solat di dua waktu dingin, maka pasti masuk surga. Bardain dua waktu dingin adalah subuh dan asar. Bukan artinya kalau begitu tidak usah sholat duhur. Tidak. Nabi ingin memberitahu rahasia dari lima waktu ini. Mau hebat sholat lima waktunya? Maka perhebat waktu subuh dan waktu asar. Kalau kita bisa jaga ini, maka tiga waktu yang lainnya gampang kita lakukan. Pasti akan hebat. Ini rahasia. Makanya Nabi suruh minta tolong. Mau mudah dalam beragama, tidak capek-capek dalam beragama. Iya, Minta bantuan kalian dengan tiga waktu ini. Perhebat agama kita, perhebat waktu kita di tiga waktu ini. Subuh ada sholat asar dan sepertiga malam terakhir ada sholat malam, ada sholat witir. Syai'in minat duljah kata Nabi. Sedikit dari waktu duljah. Kita tidak dituntut sholat malam sepenuhnya. Tapi sedikit dari waktu. Bisa sholat tiga rakaat. Bahkan kalau tidak bisa, satu rakaat. Wanita kalau lagi haid, tidak bisa sholat. Atau orang lagi sakit, demam, sulit sholat. Dia bisa bangun kalau memanfaatkannya dengan zikir, dengan doa. Yang jelas memanfaatkan waktu itu. Itu waktu yang sangat hebat. dalam dunia bisnis pun ternyata kehebatan usaha sangat ditentukan oleh memanfaatkan tiga waktu ini. Pemikir, rancang usaha yang terhebat adalah saat-saat dia merancang dan memikirkan bisnisnya di tiga waktu ini. Benar. Siapa yang mengawali usahanya, memperhebat usahanya, di tiga waktu ini berhasil seorang sahabat yang bernama Sakhar. Pedagang. Dia pedagang besar, pedagang hebat. Apa rahasia perdagangannya? Dia tahu ilmu dari Nabi. Satu waktu, yaitu waktu awal siang. Setiap kalau orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, kayak mereka berdagang, membawa dagangannya ke negeri yang lain terjadi transaksi. Dia, beliau mengawali dagangannya dan melepaskan perdagangannya itu di waktu subuh. Setelah sholat subuh, masya Allah, kegiatannya betul-betul hebat, maksimal betul usahanya di sini. Pikirannya, tenaganya betul-betul dimaksimalkan di waktu itu. Dia persiapkan segenap iya, keperluannya, bahan-bahannya. Bagaimana rombongan ini bisa melakukan perjalanan dengan sebaik-baiknya. Dan dilepaslah rombongan dagangan ini di waktu-waktu seperti ini. Hasilnya apa? Hasilnya melimpah ruah. Harta beliau semakin bertambah, berkah pun semakin banyak. Nabi telah bersabda, "Burika ummati fi bukuriha." Umatku betul-betul telah diberkati, diberkahi di waktu bukrahnya, waktu bukrah di waktu awal siang. Ini masuk waktu subuh. Di situ berkah. Mau berberkah dalam bertani, dalam berdagang, beternak, siapkan pekerjaan di waktu ini. Eh, sebab kekuatan di waktu ini akan memberi kekuatan di waktu-waktu selanjutnya. Apalagi kalau digabungkan dengan memanfaatkan waktu sore dan disempurnakan dengan memanfaatkan iya dalam doa, dalam permintaan, dalam ibadah, dalam solat, dalam istighfar di waktu-waktu sahur. Kalau kita mampu beragama dengan memanfaatkan tiga waktu ini, maka di sanalah kita betul-betul akan merasakan inna dina yus. Sungguh agama itu betul-betul mudah yang dengannya kita selamat dari mempersulit-sulit diri dalam beragama, selamat dari perdayaan-perdayaan syaitan. Semoga ada manfaatnya.